Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa alihi Kita meneruskan bacaan kitab Al-Busul fi Sirati Rasul, ya pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. alaihi wasallam ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir asy bin taala. Sebutkan pada pertemuan terlewat kita sudah menyelesaikan juz yang pertama ya dari sirah Nabawi ini tentang sirah, siratuhu, sallallahu alaihi perjalanan hidup Rasulullah dan perang-perang beliau. Kita sudah masuk sekarang di Al-Juzusani ahwaluhu. Keadaan-keadaan Rasulullah wa syama'iluhu dan ciri-ciri ciri-ciri badan beliau, wa khasaisuhu dan kekhususan-kekhususan beliau. Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada pertemuan telah <clears throat> tentang jumlah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas hajinya Nabi, umrohnya beliau SAW. Kemudian masih di pasal, ya pasal kepanjang ini, alam nubuwatihi, tanda-tanda kenabian Nabi Wasallam. Ini mukjizat Nabi Wasallam. Sebagian mengumpulkan lebih dari seribu mukjizat. Di antara yang paling besar yaitu apa? Al-Quran. Ya kita masih dalam bahas. Dan Al-Quran ini sisi mukjizatnya baik dari sisi min jihatin lafdihi wa maknahu Baik dari sisi lafadznya ataupun maknanya. Ya. Adapun lafadznya adalah di puncaknya fasohah kefasihan ucapan. Jadi ucapan yang paling fasih itu adalah quran Sebagian ya membuat seperti Musailamah al membuat ayat yang ingin menandingi ya ayat Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ada e, surat Al-Fil itu. Alam taro fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi Ini dengan bentuk yang bagus ya yang melebihi dari syair-syair Musailamah kata membuat syair mirip dengan itu dan syair ini sangat lucu sekali. Hmm. Alfil madro kamal fil lahu un unuhu al angfu tawil gajah apa itu gajah dia punya hidung yang panjang ya ini orang kalau membacanya malah tertawa tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran baik dalam hal lafadznya kemudian juga <clears throat> mukjizat juga dalam ya dalam dalam hal maknanya. Dan semoga di sini beliau kita teruskan ya setelah rapat selesai ya di sini beliau akan bicara tentang maknanya. Kalau Allah Taala wa ma maknahu adapun maknanya ya kelebihan Al-Qur'an ini dalam hal makna fa innahu bi ghayati ta'addud wal hikmah. Sesungguhnya dia ini Al-Qur'an di puncaknya ta'addud saling mendukung wal hikmah juga hikmahnya. Antara ayat dengan ayat yang lain saling mendukung. Warahmah wal maslahat. Puncaknya rahmat demikian juga maslahat. Ayat-ayatnya dalam Al-Quran semua adalah maslahat bagi kita semua. Tidak ada yang di situ menimbulkan bahaya kita. Wal akibah alhamidah. Akibat yang bagus. Man amila sholat min dzakarin unsa wa uminun fala nuhyanu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia itu beramal soleh, iman dan beramal soleh, maka dia akan kami hidupkan dengan kehidupan yang bagus. Ya, ini masalah kita semua. Sebaliknya, man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka untuk dia itu kehidupan yang sempit, mesti itu. Orang yang berpaling dari petunjuk Nabi mesti kehidupannya sengsara. Jadi di puncaknya kebaikan ya dari akibat yang baik wal itqan demikian eh, wal ittifaq demikian juga ittifaq kesesuaian wa tasilu ala maqasid menghasilkan paling tingginya maksud-maksud wa tabdil mafasid dan membatilkan membantah setiap bahaya-bahaya ila ghairi dzalika mimma yadhhar kepada segala sesuatu selain itu dari apa-apa yang tampak liman lahu lubun untuk orang yang punya akal ya, mempunyai hati wa aqlun sahih dan akal yang baik khalin minasyubah wal kosong dari subhat dan hawa nafsu itu ini akan memberikan petunjuk puncaknya kebaikan bagi orang punya akal. Naudzubillah minha, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syubhat dan hawa nafsu. Wa nas'aluhu huda dan kita minta kepada Allah petunjuk. Kemudian berikutnya min dzalika annahu nasa'a, nah, ini selesai ya tentang uh, mujizat atau Nabi SAW paling tinggi itu apa? Yaitu Al-Qur'an. Dan bentuk turunnya Al-Qur'an bermacam-macam. Turunnya wahyu pada Nabi bermacam-macam. Sukan Ibnu Qayyim ya Ibnu Qayyim di bukunya Zadul Ma'ad ada berupa mimpi. Nah, Al-Qur'an turun pada Nabi berupa mimpi. Demikian juga bisa berupa malaikat Jibril langsung datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan apa? Bentuknya yang asli, bisa dalam bentuk manusia. Ya, bisa juga disebutkan e, seperti lonceng. Dan ya, itu yang paling berat bagi Nabi sallallahu Ini suara lonceng tapi itu adalah ayat Al-Qur'an. Ya, demikian juga bentuk yang lain itu bisa dilihat di Zadul Ma'ad. Selesai masalah ini kemudian belum berpindah kepada masalah tentang <clears throat> Nabi sallallahu Beliau diutus dengan nasab yang diketahui, anaknya siapa, bapak ibunya siapa, ya di semua di sini. Amin dari annahu nasya'a baina kaumin. Dan di antara itu beliau sallallahu alaihi tumbuh di antara kaum arifuna nasabahu, mengenal nasabnya Nabi. Bapaknya siapa, ibunya siapa, orang-orang mulia. Tidak ada di situ ya e, bekas-bekas perzinaan. Wa marbahu, demikian juga tempat didikan beliau wa madkhalahu wa makhrajuhu, tempat masuk beliau, keluarnya beliau, keluarnya dari rumah ini. Nanti nanti juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah sudah lewat ini bahasannya di Hawazin, ya, daerah Hunain. Demikian juga tempat keluarnya Nabi ini diketahui, bukan orang yang aneh, ya ini orang yang diketahui. Yatiman baina dhurihim, dalam keadaan Nabi itu yatim, bapaknya Abdullah meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di perut ibunya. dalam keadaan yatim, yatim di antara mereka. Aminan sodikon orang yang terpercaya sejak dari dulu. Ketika mereka berselisih untuk meletakkan hajar aswad, ya bahkan sampai ber, mau berperang, ya maka waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dituju sebagai orang yang terpercaya, beliau berpendapat untuk diletakkan di kain yang diangkat oleh setiap kepala suku. Nah dari situlah mereka mendengar itu. Soal demikian juga jujur Nabi baron orang yang baik, Rosidan mendapatkan petunjuk. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang pencuri, orang yang sudah dikenal di kalangan mereka, orang yang terpercaya. Kulluhum ya'rifu dzalika wa Semua dari mereka mengetahui itu dan tidak mengingkarinya. Illa man anada kecuali orang yang anada, orang yang e, melawan. Ya. Yang memang banggel istilahnya, keras kepala. Wasaf sato. Wasaf sato disebutkan lolit orang yang salah, ya Demikian juga wakabara orang yang sombong. Yang mengingkarinya, mengingkarinya adalah orang-orang yang sombong. Wakana aminan dan adalah beliau adalah ummian, ya ummian ya, ini tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa membaca tulisan, tapi beliau bisa berucap kan itu. Bisa berbicara. Bukan berarti tidak bisa membaca yaitu bisu tidak. Beliau tidak bisa membaca maktub, sesuatu yang ditulis. Layu sinu kitabah, beliau tidak pandai menulis wala yu'aniha dan tidak mempunyai inayah, tidak memperhatikan masalah itu, wala ahliha dan bukan ahlinya. Ya disebutkan ini la yukhalitu ahla, tidak bergaul dengan orang-orang yang ahli menulis dan membaca. Ini hikmah yang, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Nabi tidak bisa membaca berarti tidak ada di situ pengaruh bacaan-bacaan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau beliau pandai membaca, ya kadang orang beranggapan berarti Nabi terpengaruh dengan pemikiran orang-orang terdahulu. Tapi murni beliau tidak ada. Mengabarkan seperti perkara-perkara goib, ya hari kiamat dan sebagainya datang dari Allah SWT langsung. Walaysa Sabi bila min ilmil awalin dan tidak ada di negeri beliau di Mekah itu min ilmil awalin dari ilmu orang-orang terdahulu. Tidak mengenal di situ apa? E, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Karena Tuhan mengatakan Injil itu ada perjanjian baru. Sedangkan Taurat itu perjanjian lama wala man ya'rifu syai'an min dzalik dan tidak seorang pun mengetahui sesuatu pun dari yang demikian itu. Murni kalau datang wahyu itu dari Allah SWT, tidak terpengaruh dengan pemikiran. Kadang di antara kita dulu ilmu falsafat ya, di antara hewan-hewan itu mungkin dipelajari masalah filsafat. Ya, insya Allah di antara anak-anak kita tidak mengenal masalah itu. Ya, kalau dulu kan ada pelajaran-pelajaran kadang pengaruh pemikiran. Ya, kadang terpengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang dulu dulu pernah dipelajari. Tapi kalau tidak mengenal sama sekali dan mendatang suatu yang goib itu berarti menunjukkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan fajahum ala ra'si arba'in sana maka Nabi datang kepada mereka di umur 40 tahun. Min umri dari umurnya yukhbiru bima madha menyebarkan, mengabarkan sesuatu yang telah lewat. Mufassalan mubayyinan secara rinci, secara jelas. Tiba-tiba Nabi sebutkan perkara-perkara orang nanti setelah meninggal ya di alam kubur demikian demikian datang malaikat malakul maut seperti ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia biasa membaca berarti ada pengaruh dari buku yang dia baca kan itu. Tiba-tiba Nabi mengabarkan perkara yang telah lewat tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim padahal beliau nggak pernah membaca Taurat. Tidak mungkin itu muncul dari apa? Hasil bacaan beliau. Ini menunjukkan apa? Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yushidu ulama al-kutub. Mensaksikan untuk beliau ini mengatakan benar ulama-ulama al-kutub al-mutaqaddimah, kitab-kitab terdahulu. Oh, benar, benar. Ya, ada eh, di situ Waraqah bin Nawfal mengatakan kalau aku menjumpai engkau, aku akan menolong engkau. Tapi kemudian beliau meninggal. Di pamannya Khadijah disebutkan ya, demikian. <clears throat> Maka demikian dikatakan. Jadi menyaksikan kebenarannya para ulama buku-buku al-mutaqaddimah yang telah lewat. Al-basiruna bima biha, yakni mereka yang paham tentang masalah itu. Al-muhtadun bisit. yang mereka adalah mendapat petunjuk ya dengan kejujuran. Memang orang-orang yang tahu menulis buku-buku terdahulu tidak punya hawa nafsu. Bal aktsarul kutub al-munazzalah bukan kebanyakan buku-buku yang diturunkan sebelumnya qad dakhala tahrif ya Injil demikian juga Taurat telah masuk di dalamnya itu tahrif perubahan wa dan penggantian wa yaji'u ma'an sallallahu alaihi dan Nabi datang dari apa yang turunkan kepadanya mubayyinan menjelaskan lidzalika kepada hal itu muhaiminan alaih ya menjelaskan ya dari yang demikian itu dalan alal hakiminhu menunjukkan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ma'adzalika bersama dengan itu Nabi itu di puncaknya kejujuran Wal amanah demikian juga orang yang amanah bukan orang yang suka berkhianat. Wasamti demikian juga wibawaan. Alladzi lam yara ulul albab mislahu. Tidak ada seorang pun punya akal ya melihat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ibadatu lillah juga Nabi terkenal orang yang suka beribadah. Ya di Gua Hiro itu beliau ber, ber ya ini bermalam-malam di situ. Bukan satu malam, berhari-hari. Dawatul layali. Aisyah menyebutkan ya, ya, ini Nabi itu ber, beberapa malam di situ ya ketika bersama dengan Khadijah ya waktu itu masih hidup sampai kemudian belum menyendiri di Gua Hira kan demikian bukan berarti bolehnya semedi nah, berarti Nabi bersemedi enggak sudah ada lagi syarat itu sudah selesai dengan turunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Nabi juga terkenal dengan ibadah wal khusyu' lahu dan khusyuk kepada Allah wadillah lahu merendahkan diri di hadapan Allah wa doa lahu ilaih berdoa kepada Allah wa sabru alal adza dan sabar atas ya apa yang menyakiti beliau man khalafahu dari orang yang menyakiti beliau wahtimalihi demikian juga menanggung beban tersebut wasudi bid dunia demikian juga suhudnya beliau terhadap dunia wa akhlaqihi as-saniyah dan akhlak beliau ya, yang mulia yang agung dan mulia berharga dan mulia minal karam dari kedermawanan demikian juga keberanian wal haya sifat malu wal bir dan kebaikan wasilah menyambung silaturahmi Ila ghairi dzalika al ahlak dan yang selain itu dari ahlak-ahlak allati lam tajtami fi bashar qablahu tidak terkumpul pada diri manusia sebelum beliau. walau pada dan setelahnya. Illa fi kecuali diri di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu insyaallah di sini ya subhanallahi itu bihamdihi la ilaha illa anta